KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Aku Akulah penyebab tewasnya kedua orang muridmu, hai wanita siluman Sejauh manapun kehebatanmu Aku dari tongkat merah tidak akan menjadi gentar Majulah dan tunjukkanlah hukumanmu itu. Tunggu. Tunggu dulu, Nyai. Jika memang ada anggota tongkat merah yang bersalah, kau dapat membebankan kesalahan itu pada aku, pimpinannya. Anak itu hanyalah merupakan tanganku saja. Ia menjalankan segala apa yang aku perintahkan. Nah, kau majulah. Tubuh tuaku ini yang akan mencoba menerima hukuman itu. Tidak, Kek. Ini adalah urusanku. Kakek tidak bisa mencampurinya. Diam! Jangan teruskan latihan kalian. Engkaulah yang akan menerima hukuman itu, Sariti. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-16 ini menampilkan Jaja sebagai Alap Kadu Gambit, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Ana Sambayon sebagai Lastri, Eli Panca sebagai Warih, Elias sebagai Raden Setakling, dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapalwakuna telah lenyap dari pondok kecil di desa Muncang. Sedangkan Wiyatsih yang menjaganya tewas di pondok tersebut. Juga diceritakan tentang munculnya sekelompok orang ke markas tongkat merah. Saat Sariti tengah berbincang-bincang dengan kakeknya, Kiparang Pungkur. Kiranya kalian inilah para pengganggu perguruan kami. Siapa di antara kalian yang bernama Alap Kadu Gampit? aku, aku Nyai. Ah, engkau gagah sekali Nyai. Agaknya engkau adalah murid dari kakangku Parang Pungkur. Hmm? <laughs> Kembalikan tongkat pusaka itu. Kau tidak berhak untuk memegang benda pusaka itu, Tuan Alap Kadu Gampit. <laughs> Dengarlah itu kakak Muridmu itu tidak mau menganggap aku sebagai adikmu. Dia tidak memanggilku dengan sebutan paman. Hm, persetan dengan sebutan itu. Tunggu. Sabar dahulu, Sariti. hah ah, ah Gambit. Siapakah laki-laki di sampingmu itu? Kau belum pernah memperkenalkannya kepada aku Dan juga mereka itu. Apakah kau memiliki murid-murid wanita sebanyak itu? lima orang murid wanita. <laughs> Kau tidak mengenal laki-laki ini, Kakang. Hmm? <laughs> Setan belang. Tidak oh. mungkin dia. Laki-laki itu sudah lama menjadi <laughs> manusia tanpa daksa. Manusia lumpuh. Oh. Ah. Ah, tidak mungkin. Engkau gelisah, Kakang. Agaknya engkau sudah mulai mengingatnya. Hmm? Ayo, kau bicaralah Kakang Sora. Hmm. Selamat bertemu kembali, Pungkur Tua. Maaf aku tidak bisa berbicara banyak denganmu. Engkau bukanlah tataranku. Ah, gila. Rupanya benar. Dia adalah Prabu Sora. Oh, bagaimana mungkin dia memiliki kepandaian kembali? Oh, Engkau bingung, Pungkur. Engkau lupa siapa aku sesungguhnya. Ya, engkau bukanlah tabib ajaib Poho segala, Dan kau juga bukanlah muridnya yang pandai, yang dikenal dengan nama Dewi Jampi. Engkau memang memiliki kemampuan pengobatan. Engkau memang adalah seorang ahli obat. Tapi untuk menyembuhkan kelumpuhan total akibat putusnya urat utama laki-laki itu adalah suatu hal yang tidak masuk di akal. <laughs> Lalu bagaimana jika dengan restu yang Agung? Ah, Aku ragu jika yang Agung akan merestui perbuatanmu, Gambit. Kau lebih banyak melakukan hal yang tercelah ketimbang dari hal-hal yang berguna. Ah, buktinya aku telah menemukan bekicot api. Bekicot ajaib yang sangat langka. Hmm? <laughs> Bukankah hal itu dapat dikatakan sebagai restu dari Hyang Agung? Hmm? Bekicot api. Oh, jika demikian, memang pantaslah Prabu Sora dikembalikan kesehatannya. Oh, dan itu berarti merupakan bencana ulang di tanah Pasundan ini. petaka beberapa belas tahun yang lalu akan kembali terulang dengan hadirnya laki-laki sakti dan juga licik dalam setiap siasatnya. Oh, jadi laki-laki itu benar Prabu Sora, Kang? Oh, iya. Kita menghadapi kesulitan yang semakin berat, cucuku. Dan jika kau ingin tahu siapa wanita-wanita itu, biarlah sebaiknya aku persilahkan saja mereka bicara dengan kalian. Oh, setan, siapakah mereka? Kenapa tiba-tiba saja dadaku berdebar semakin menjadi-jadi? Hmm, bagus, Kadu Gampit. Hampir saja aku menjadi tidak sabaran dengan sikapmu yang membiarkan aku berlama-lama menyaksikan sikapmu dan juga sikap mereka. Oh, oh, maafkan saya, Nyai. Eh, aku... Aku mengenalnya. Ya, aku masih dapat mengenalinya. Walaupun saat itu dalam kegelapan malam. Wanita ini yang kutemui di desa Muncang. Eh, kakek tua. Aku datang adalah meminta pertanggungan jawab dari orang-orangmu. Dua orang muridku tewas di kota ini beberapa hari yang lalu. Dan penyebabnya adalah tokoh-tokoh dari tongkat merah. Eh, siapakah kau ini, Nyai? Aku tidak mengenalmu. Dan bagaimana bisa muridmu terbunuh di kota ini? Benar, Kek. Muridnya tewas di kota ini. Tetapi bukan kami yang menyebabkan terbunuhnya. Muridnya tewas karena kehendaknya sendiri. Mereka membunuh diri. Hmm, apapun katamu, Tongkat merah adalah penyebabnya. Semula aku datang untuk melebur perguruan kalian. Tetapi karena dua orangku ini bercerita banyak tentang perguruan kalian, tentang tongkat merah, maka aku mengurungkan niatku untuk melebur tongkat merah. Setan! Tetapi aku akan tetap meminta pertanggungan jawab. Beberapa orang tokoh tongkat merah yang menjadi penyebabnya, aku minta untuk tampil untuk menerima hukuman dari kembang hitam. perempuan itu kah? Oh, hancurlah sudah tanah ini. pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. <laughs> Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Pak. Ya, kini ada Bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Farma. beberapa saat, jantung Sariti dan Kiparang Pungkur berdetak cepat. Mereka mulai menyadari akan mara bahaya di hadapannya. Tetapi Sariti yang memiliki darah panas maju beberapa langkah menghadapi Lastri. Hal mana membuat kakeknya gelisah. Sariti. Aku. Akulah penyebab tewasnya kedua orang muridmu, hai wanita siluman. Sejauh manapun kehebatanmu, aku dari tongkat merah tidak akan menjadi gentar. Majulah! dan tunjukkanlah hukumanmu itu. Tunggu. Tunggu dulu, Nyai. Jika memang ada anggota tongkat merah yang bersalah, kau dapat membebankan kesalahan itu pada aku, pimpinannya. Anak itu hanyalah merupakan tanganku saja. Ia menjalankan segala apa yang aku perintahkan. Nah, kau majulah. Tubuh tuaku ini yang akan mencoba menerima hukuman itu. Tidak, Kek. Ini adalah urusanku. Kakek tidak bisa mencampurinya. Diam! Jangan teruskan ocehan kalian. Engkaulah yang akan menerima hukuman itu, Sariti. Wari, hadapi pembunuh saudaramu itu. Dan engkau... Ah, tunggu. Tunggu, Nyai. Biarkanlah Pungkur menjadi bagian saya. Saya yang akan mengurus kakek itu. Hmm. Baiklah. Kau boleh urus saudaramu. Hei, Wari. Ya. Apalagi yang kau tunggu? Uh, baik, baik, Pak Yuh. Melihat bukan Lastri yang turun tangan, Ki Parang Pungkur yang semula telah bersiap-siap, kini mengurungkan niatnya. Ia hanya berdiri tegak memperhatikan pertempuran muridnya dengan Warih. Tetapi dengan segala kewaspadaannya, melihat hal tersebut, Alap Kadugampit pun tetap berdiri di tempatnya sambil mengawasi kakangnya seperguruan, yaitu Kiparang Pungkur. Kau harus mampus pembunuh! Aku akan dapat menguasai pertempuran ini sejauh wanita lawanku tidak mempergunakan aji siluman ularnya. Cepat kau selesai! lawanmu dengan Aji Cengkar Balawari, Baik, Bayu. yang jaga Dewa Betara. Pupu, tubuh wanita yang menjadi lawan cucuku Sariti berubah menjadi demikian menyeramkan. Sariti! Berhati-hatilah, Sariti! Kau harus mampus! <laughs> Kau harus mampus! Aku tidak bisa membiarkan cucuku menjadi korban keganasan siluman itu. Tahan! Berhenti! Semua berhenti! Apa maumu? Jika kau ingin maju, ayo majulah. Aku si tua yang tidak tahu diri ini akan menghadapi kalian. Kalian semua, ayo. Bersabarlah tua bangka. Jika memang kau hendak mencari mampus, aku akan memberikan jalannya. Tetapi sekarang, aku harus menyelesaikan piutangku ini dahulu. Aku ingin menagihnya dari orang yang tepat. Bicaralah dengan jujur anak tolol. Siapakah yang menjadi penyebab kematian muridku? Hah? Kau bukanlah orangnya. Kau tidak mungkin dapat menjadi penyebab kematiannya. Kepandaian dua orang macammu pun tidak akan dapat mengalahkan muridku itu. Ayo, katakan siapa pembunuhnya. Akulah pembunuhnya. Kenapa engkau mencari-cari yang lain? Hmm. Jangan membuat kegusaranku timbul, anak bodoh. Berterus teranglah. Mungkin kau akan dapat selamat dari kematian. Sudah aku katakan bahwa akulah yang mengalahkan murid-muridmu. Kurang ajar. Kau benar-benar mencari mampus. Tunggu. Tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm, Lulu, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu. Gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih prokol sirup untuk mengobati mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya, Procol Sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Procol Sirup. Procol Sirup, produksi Kalbe Farma. Siapa kau sana? Rupanya mereka inilah kelompok wanita-wanita siluman itu. Aku harus menghindarkan istriku dari incaran mereka. Heh, aku bertanya. Siapakah engkau laki-laki tidak tahu diuntung? Kau mencari kematian? Nyai, segala sesuatu dapat kita selesaikan secara baik-baik. Marilah kita turun dan berbicara di bawah sana. Aku akan menunjukkan orang yang bertanggung jawab atas kematian murid-muridmu. Bukankah kita pernah bertemu? Hmm. Rupanya engkau bicara di tempat ini, atau kau tidak akan sempat lagi turun dalam keadaan bernyawa. Laki-laki itu adalah pimpinan perguruan Guha Larang, dan dia adalah suami dari wanita itunya. Hei, bukankah, bukankah... Ya, dia adalah Prabu Soraseta. Manusia gila dan serakah akan kekuasaan itu telah menjadi kumat kembali karena kepandaiannya telah kembali lagi. Oh. Celaka. Keadaan ini benar-benar sangat berbahaya. Kehadiran wanita siluman itu sudah demikian berbahayanya. Sekarang hadir pula Prabu Sora dan juga laki-laki huh, tua di sampingnya. Yang pasti adalah alap kadu gampit yang juga tidak mudah untuk ditundukkan. kau mau mencari mati, hei laki-laki usilan. Cepat katakan, atau... Ya, ah, seorang pendekar muda yang telah menundukkan murid-muridmu. Tetapi kematian mereka adalah karena keinginannya sendiri. Mereka mati membunuh diri. Hmm. Lalu siapa nama pemuda itu? Hmm? Pendekar yang kau katakan telah membunuh murid-muridku. Maaf, Nyai. Aku tidak mengenalnya. Ia mendustaimu, Nyai. Beri saja hajaran laki-laki itu. Diam, Sora. Kau tidak perlu memerintahkan aku. Hmm. Sekarang, terimalah kematianmu, Kisana. Hiya! Gila, serangannya luar biasa. Aku tidak menyangka lawanku sedemikian hebatnya. Kau harus mampus kali ini. Iya. Banyu Cakrabuana. Bagus. Jika memang kau sudah mengetahui kehebatan ilmumu yang akan kugelarkan ini. Iya. Jaya kembali mengeluarkan kekuatan silumannya. Seta keling akan mendapat kesulitan. Oh, celaka. Wanita itu mulai mengeluarkan kekuatan silumannya. Oh, Seta, berhati-hatilah. Jika saat itu kau berhasil lolos dari kematianmu, sekarang justru saatnya mampu menggoyahkan pertahanannya. Bahkan kekuatan seranganku serasa berbalik menggedor dadaku. Aku tidak bisa membiarkan Kakang Seta dalam bahaya. Sariti yang melihat suaminya dalam kesulitan tanpa mempedulikan laki bahaya, ia segera terjun ke arena pertempuran. Kau, kau juga majulah sekalian tua bangka. Ayo, majulah. Kiparang Pungkur yang tidak melihat jalan lain lagi segera saja melompat ke arena. Dan beberapa saat saja, gebrakan mereka mengejutkan Lastri tetapi pada saat berikutnya, ketiganya telah digulung oleh kekuatan wanita siluman itu. Dan dalam saat yang gawat tersebut, hentikan Bibi Sudahlah, jangan membuat susah mereka. Aku akan memberitahukan orang yang tengah Bibi cari. Berhitung. Satu. Dua. Tiga. <laughs> Ateng lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Oh, bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Farma. Dada setiap orang yang berada di atas atap markas tongkat merah itu berdebar tegang, tidak terkecuali Lastri. Setakling, Sariti dan juga Kiparang Pungkur terkesiap melihat kedatangan bocah yang telah mereka kenal. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT KB Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.